Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 uh, kita akan melanjutkan pembahasan tentang as An-Nabawiyah ya mempelajari bagaimana sejarah perjuangan dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Dan pada pertemuan lalu telah kita jelaskan tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril ya alaihi salam dan turunnya surat Al-Alaq ya. Dan uh, setelah itu maka datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah. Uh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama, farafa'tu basari, faida al malakul ladzi ja'ani bihira jal ala kursiin baina sama'i wal ard." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar adanya suara dari arah langit. Maka aku pun memandang ke atas, aku angkat pandanganku, فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على jalisun على kursiyyin بين السماء والأرض sama'i wal ard tiba-tiba melihat ya malaikat yang telah datang kepadaku di gua Hira yaitu malaikat Jibril alaihissalam duduk di atas sebuah kursi yang terletak di antara langit dan bumi faraibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni maka aku pun takut tatkala melihat malaikat tersebut, maka aku segera kembali ke rumahku dan aku katakan zammiluni zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir hingga firman Allah Subhanahu wa taala warujza fahjur. Fahumiyal wahyu wa tataba. Setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muddatsir, maka wahyu pun terjaga dan turun berkelanjutan. Ikhwani fillah wa tifiddin wa iyakum. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini surat al mudathir dikenal oleh para ulama dengan surat kerasulan ya. Kata para ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam nubbi bil iqra bi, bi iqra Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ursil diangkat menjadi seorang rasul dengan al mudathir sehingga tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala Al-Mudaththir ini, maka datanglah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir. Berdiri dan serulah dan berilah peringatan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang berselimut, sekarang sudah uh, sudah sekarang sudah waktunya untuk berdakwah. Tinggalkan rasa malas dan tinggalkan selimut yang kau pakai. Berdiri tegak dan berdakwahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir dan sucikanlah pakaianmu. Wa rujza fahjur dan perbuatan dosa yaitu penyembahan terhadap berhala fahjur tinggalkanlah. Tinggalkanlah perbuatan kesyirikan. Wala tamnun wala tamnun dan janganlah engkau memberi dalam rangka untuk mengharap balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir dan dalam berdakwah hendaknya engkau bersabar untuk Rabb engkau. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sangat mulia ini surat al Mudathir. bahwasanya sekarang sudah tiba waktu kesungguhan untuk menyeru umat kepada Islam. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam disuruh meninggalkan selimutnya, kemudian tegak dan menyeru kepada Islam memperingatkan umat akan bahayanya kesyirikan. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Warrujza fahjur." Ya, tinggalkanlah kesyirikan, tinggallah tinggalkanlah perbuatan dosa, tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diingatkan oleh Allah untuk berakhlak yang mulia kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamnun tastaksir." Ya, jangan engkau memberi dalam rangka untuk mencari balasan yang lebih banyak ya. Allah ajarkan kepada Nabi di awal dakwahnya untuk berakhlak yang mulia. Jangan memberi dengan harapan untuk diberikan lebih banyak oleh masyarakat. Di situ Allah mengingatkan akan tauhid, seruan terhadap tauhid dan juga peringatan untuk berakhlak mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wali rabbika fasbir." Dan demi Rabb engkau bersabarlah dalam berdakwah. Bersabar dalam menyuruh kepada kebenaran, bersabar dalam mentarbiyah para sahabat. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan dakwah secara sirriyah. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa Dakwah yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukanlah dakwah secara terang-terangan, akan tapi dakwah yang dikerjakan dengan secara sirriyah, dengan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena memang kondisi tatkala itu mengharuskan secara demikian. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala itu masih sendirian seorang muslim. Dia sendiri masih seorang muslim yang lain masih belum mengenal Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, secara logika butuh untuk mencari awan, butuh mencari ansor, butuh mencari penolong sebelum beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Maka mulailah beliau berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Dan yang pertama kali beliau dakwahi adalah orang yang paling dekat dengan beliau. Siapakah yang paling dekat dengan beliau tatkala itu? Adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Istri yang sangat bersabar, dengan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir sekitar 20 tahun bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia pun tatkala mendengar seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iman yang sangat kuat. Khadijah radhiyallahu taala anha ya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya demi suaminya, demi Islam, demi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seandainya ya apa yang kita perhatikan dengan pengorbanan Khadijah radhiyallahu taala anha mungkin tidak bisa dikerjakan oleh kaum lelaki. Pengorbanan yang luar biasa dari seorang wanita seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, menenangkan suaminya, menyabarkan suaminya. Oleh karenanya pantaslah dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dengan sebuah istana di surga. Dalam sebuah hadis ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di luar rumah dan akan datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan jika datang Khadijah radhiyallahu taala anha maka kabarkan bahwasanya Allah kirim salam kepada Khadijah Bayangkan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbus samawati wal ard, penguasa alam semesta ini yang segala perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Siapa wanita ini? Wanita yang sangat mulia, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang pertama masuk Islam, yang bersabar dengan Islam, bersabar dengan dakwah, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya demi Islam. Kemudian kata Jibril dan kabar, kabarkanlah kepada Khadijah, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah di surga ya bibaiti min qasab la sakhab fihi wala nasab sebuah istana di surga yang terbuat dari permata ya yang terbuat dari mutiara la sakhab fihi wala nasab tidak ada rasa letih dalam rumah tersebut dan tidak ada keributan dalam rumah tersebut ya ikhwani para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala al jaza min jinsil amal ya balasan sesuai dengan amal perbuatan seorang hamba Khadijah radhiyallahu taala anha hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir 20 tahun dalam sebuah rumah yang penuh dengan ketenangan, dalam sebuah rumah yang penuh dengan ketentraman. Tidak pernah terdengar dari Khadijah suara lantang membangkang. Ya. Wanita yang sangat taat kepada suaminya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan kepada Khadijah dengan sebuah istana di surga yang berisi ketenangan. Karena Khadijah tidak pernah membuat keributan dengan suaminya, bahkan menenangkan suaminya. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesulitan, maka Khadijah radhiyallahu taala anha pun menenangkannya dan menyabarkannya. Itulah Khadijah radhiyallahu taala anha, orang yang pertama kali masuk Islam. Tatkala itu cuma dua orang yang masuk Islam, masih dua orang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dua orang masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mulai berdakwah lagi dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara sirriyah. Ya. Di antara yang masuk Islam pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib memang fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Rasulullah di rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena tatkala terjadi musim kesulitan di Quraisy maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di zaman jahiliyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi pamannya Abbas bin Abdul Muttalib dan minta kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk menolong Abu Talib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ayahnya Ali bin Abi Talib ya karena Abu Talib adalah orang miskin maka uh, Abbas pun memerawat Ja'far bin Abi Talib adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia pun mengambil Ali bin Abi Talib dari Abu Talib dan kemudian Ali bin Abi Talib pun dirawat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipelihara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali bin Abi Talib sudah lama tinggal bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah mengenal siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada Ali bin Abi Talib, langsung masuk Islam, langsung masuk Islam. Ya. Tatkala itu umur beliau ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, dan ada khilaf di antara para ulama ya. Sebagian ulama merojihkan bahwasanya umur Ali bin Abi Thalib tatkala masuk Islam adalah berumur 10 tahun. Dan di antara orang-orang pertama kali masuk Islam adalah Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal. Kita tahu bagaimana kisah Waraka bin Naufal tatkala Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Waraka bin Naufal kemudian menceritakan apa yang telah terjadi yang telah menimpa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah turun malaikat Jibril alaihissalam kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa kata Warakal Hadan namus Alladhi nazala ala Musa inilah namus itu malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam ya. kemudian tatkala mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah diberi wahyu apa kata Warakah? ya laitani kuntu fiha jaza'an ih kau muka Kata uh, eh, bin Naufal, seandainya tatkala engkau dikeluarkan diusir oleh kaummu wahai Muhammad, aku masih dalam keadaan muda. Ya, aku akan berdakwah bersama engkau wahai Muhammad dan aku akan menolong engkau. La nasartuka nasran mu'azzaran dan saya akan menolong engkau dengan sekuat-kuatnya. Demikian janji yang diucapkan oleh warakah bin Naufal. Ya, radhiyallahu taala anhu. Namun kemudian warakah bin Naufal tidak berapa lama meninggal dunia sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, melakukan dakwah secara sirriyah ya. ya. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang apakah Waraka bin Nawfal ini seorang sahabat atau tidak atau bukan. Sebagian ulama mengatakan Waraka bin Nawfal adalah seorang sahabat. Di antara yang berpendapat dengan demikian adalah At-Tabari rahimahullah, kemudian Ibnu Qani', Ibnu Sakan dan Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahumullah. Demikian juga Az-Zahabi rahimahumullah. Ya. Mereka berpendapat bahwasanya Warqah bin Naufal adalah seorang sahabat karena bertemu dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal pula dalam keadaan beriman. Oleh karenanya dia digolongkan oleh sebagai seorang sahabi. Adapun ulama yang lain mengatakan bahwasanya Warqah bin Naufal bukanlah seorang sahabat. Kenapa? Karena dia menemui Nabi SAW Alaihi Wasallam sebelum Nabi SAW Alaihi Wasallam menyeru kepada Islam ya dengan dakwah sirriyah. Akan tetapi yang jelas bahwasanya Warqah bin Naufal ya berjanji untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu Warqah fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain." Kata Nabi, "Janganlah kalian mencela Warqah bin Naufal. Sungguhnya aku telah melihat dia memiliki sebuah surga atau dua buah, dua buah surga." Ya, ini menunjukkan bahwasanya Hadis ini hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Waraka bin Naufal termasuk penduduk surga dengan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang yang pertama kali masuk Islam adalah As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dikatakan As-Siddiq karena Abu Bakar senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Umar bin Khattab, Inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kadzabta wa qala Abu Bakar sadaq. Kata Rasulullah SAW mengingatkan akan keutamaan Abu Bakar. Ya. Kata Rasulullah SAW, tatkala Allah mengutusku kepada kalian, wahai kaum Quraisy, fakultum kadabta. Kalian berkata engkau dusta wahai Muhammad. Wa qala Abu Bakar sadaq. Namun Abu Bakar berkata Muhammad jujur, Muhammad benar. Dalam hadis yang lain, Ya, dan dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma da'awtu ahadan ila al-Islam illa kanat lahu 'indahu kabwatan wa taraddud wa nadhar illa Abu Bakar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah aku menyuruh seorang pun untuk masuk ke dalam Islam kecuali dia ragu dan masih mengamati dan masih berpikir-pikir illa Abu Bakar kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu." Begitu disampaikan oleh Nabi SAW tentang Islam, langsung menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abu Bakar dan dia merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah dan seteruskan sampai tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. Seorang yang sangat mulia. Nabi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu aslan asalnya lam yasjud li sonam. Abu Bakar tidak pernah sujud kepada patung selama di zaman jahiliyah. Bahkan dia mengharamkan khamar terhadap dirinya. Seorang manusia yang sangat mulia dikenal oleh orang-orang Quraisy bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang penuh amanah, berakhlak mulia, menjaga dirinya, tidak pernah sujud kepada patung dan tidak pernah minum khamar. Dialah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala ditawarkan Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pantaslah jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsani idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan. Ya, dialah salah satu dari dua orang tatkala mereka di goa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Id yaqulu li sahibihi tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya siapa? Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala menamakan Abu Bakar dalam Al-Qur'an sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan." Jangan kau bersedih, jangan kau khawatir. Inna Allah ma'ana, semuanya Allah bersama kita. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tatkala diberi tugas dakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bergerak. Ya, dia pun berdakwah dengan penuh semangat. Dan Abu Bakarlah orang yang berakhlak mulia. Perkataannya didengar, perkataan yang indah, mudah didengar oleh orang-orang Arab tatkala itu, orang-orang Quraisy tatkala itu. Ya. Maka dia pun bergerak berdakwah sendiri. Sampai banyak orang yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Banyak masuk Islam melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan di antaranya lima orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam satu hadis ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 10 orang yang telah dijamin oleh Allah masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asharatun fil jannah." Ya. Ada sepuluh orang masuk di surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Abu Bakar fil jannah." Sahabat yang pertama kali disebut oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Wa Umar fil jannah. Nabi mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman fil jannah. Uthman masuk surga, wa Aliun fil jannah, Ali masuk surga. Wa Talhatun fil jannah, Talha juga masuk surga. Wa Zubair bin Awam fil jannah, Zubair bin Awam juga masuk surga. Sa'adun Malik fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Rasulullah SAW menyebutkan ya sahabat-sahabat yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Lima orang di antaranya ya. Lima orang di antaranya masuk, masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Mereka lima orang inilah yang termasuk mubasyirin bil jannah, termasuk orang orang dikabarkan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengenal Islam melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya kita tahu bagaimana mulianya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lima orang ini Uthman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha. Mereka itu merupakan salah satu dari kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka kita Sunnah wal Jamaah harus mengenal bagaimana mulianya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bagaimana semangatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala menerima Islam langsung dia dakwahkan Islam tersebut kepada orang-orang Quraisy tatkala itu. Inilah ikhwani fillah zanillahu yakum beberapa orang yang uh, pertama kali masuk uh, Islam dan juga di antara orang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah, salah seorang budak yang kemudian masuk Islam ya. Oleh karenanya eh, meskipun para ulama khilaf ya, siapakah yang pertama kali masuk Islam di antara orang-orang tadi yang telah kita sebutkan ya. ya. Ada yang mengatakan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha karena dia yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini dengan dengan kesepakatan para ulama bahwa Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Ini kesepakatan para ulama. Namun apakah yang pertama kali yang zahir dia yang pertama kali masuk Islam? Karena dia adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari kaum lelaki mana yang pertama kali masuk Islam ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam. Ada yang mengatakan bahwasanya uh, Ali bin Abi Thalib yang pertama kali masuk Islam. Allah taala bisawab, namun kita mengatakan perkataan yang lebih hati-hati, kita mengatakan yang pertama kali masuk Islam dari lelaki dewasa adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan yang pertama kali masuk Islam ya dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Yang jelas mereka semua memiliki keutamaan. Mereka lah yang yang pertama kali dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firmannya nya was awwaluna minal muhajirin." Orang-orang pertama kali masuk Islam minal muhajirin dari kalangan muhajirin. Ya, mereka ini yang pertama kali masuk dalam ayat tadi Abu Bakar, kemudian Zaid bin Haritha, Ali bin Abi Thalib dan ya. orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun tentunya uh, seperti perkataan Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Al-Fusul ya, fi siratir Rasul dia menjelaskan bahwasanya keimanan Islamnya Abu Bakar tidak akan sama dengan Islamnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sejak kecil sudah hidup bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah, dan sudah melihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tatkala ditawarkan Islam tentunya akan mudah menerima Ya, karena pengaruh orang tua atau pengaruh pendidik itu sangat besar luar biasa. Tatkala Ali bin Abi Thalib dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, tentunya bertahun-tahun bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ditawarkan Islam, langsung dia masuk Islam. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang lain, ya. sahabat Nabi akan Nabi dia orang lain. Namun demikian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan kemuliaannya begitu mendengar Rasulullah menyeru kepada Islam langsung dia beriman dan tanpa keraguan dan ini dibanggakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi ingatkan kepada Umar Nabi ingatkan kepada Umar wahai Umar tatkala Allah mengutusku kepada kalian semua kalian mengatakan kadzabta engkau dusta wahai Muhammad kecuali Abu Bakar Abu Bakar mengatakan sadak engkau benar wahai Muhammad ya, ini Rasulullah ingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy atau kepada para sahabat yang kemudian telah masuk Islam ya ini menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwasanya dakwah sirriyah ini berjalan uh, selama tiga tahun ya. Selama tiga tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sirriyah, kemudian setelah itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara jahriyah, berdakwah secara terang-terangan. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari cara dakwah Nabi ini, bahwasanya e, jika kondisi kaum muslimin seperti kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditekan dari sana sini kemudian e, kesulitan dalam berdakwah maka tidak mengapa dakwah pertama kali dimulai dengan sirriyah dengan diam-diam dengan sembunyi-sembunyi apalagi ada tekanan dari luar maka jangan langsung berdakwah terang-terangan karena bisa jadi kalau berdakwah secara terang-terangan maka akan langsung diserang oleh pihak luar sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika berdakwah langsung terang-terangan kemudian dengan beberapa segelintir orang bisa jadi langsung di e, diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan secara sembunyi-sembunyi dengan secara diam-diam bahkan berlangsung selama eh, tiga tahun. Kemudian ikhwani fillah wa dari kisah ini juga kita tahu pentingnya dakwah fardiyah. Pentingnya dakwah sendiri. Kita bisa berdakwah melalui organisasi, kita bisa berdakwah melalui perkumpulan ya, karena mungkin lebih teratur ya, atau ber, dengan rapat dengan sahabat-sahabat kita. Namun bukan berarti tatkala kita sendirian kita tidak berdakwah. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sendiri dia. Namun dia nasyid, dia sangat semangat dalam berdakwah. Sampai di antara hasil dakwah beliau lima orang sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Terhadap dakwah sendiri yang dilakukan oleh Abu Bakar. Oleh karenanya, para pendengar di Raja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita di kantor, tatkala kita di pekerjaan, tatkala kita di pasar, kita mulai dakwah sendiri, kita dakwah satu persatu. Dakwah dengan tutur kata yang halus, dakwah dengan kelembutan, dakwah dengan hujah, dengan dalil dan bayina, sampaikan tentang Islam, sampaikan dengan manhaj tentang manhaj yang benar kepada masyarakat, sampaikan tentang tauhid, sampaikan tentang sunnah. Jangan kita kemudian malas berdakwah kita mengatakan tunggu ustaz bikin pengajian enggak. Penting ada pengajian, penting ada eh, pengajian-pengajian yang sangat penting. Namun bukan berarti kalau tidak ada pengajian kita tidak mulai dakwah. Setiap dari kita bisa berdakwah sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kita bisa menjelaskan manhaj salaf dengan penjelasan yang baik insya Allah. Masing-masing kita bisa belajar dan belajar kemudian kita sampaikan kepada masyarakat dengan cara yang, yang baik. Dakwah fardiyah datang satu persatu atau kita undang ke rumah kita. Kita ajak ngobrol. Ya. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan tutur katanya yang manis maka sampai lima orang dari sepuluh yang dia masuk surga kemudian mengenal Islam karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwani fillah Allah yakum, anda ingin mengingatkan ya, sebagian orang ya, sebagian orang uh, atau sebagian ahzab, sebagian firqah, mereka mengadakan dakwah secara sirriyah, terus menerus Ya, secara kata mereka kita masih di fase Mekah ya. Kita harus dakwah secara sirriyah sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan. Kita katakan dakwah sirriyah ya. Memang boleh dan dianjurkan kalau kondisi memang seperti itu. Akan tapi kalau dalam kondisi aman, dalam kondisi terang tenang, kenapa kita tidak berdakwah secara terang-terangan? Bukankah Rasulullah SAW setelah lewat tiga tahun kemudian dia beliau berdakwah secara terang-terangan? Ya. Beliau berdakwah secara terang-terangan itu dengan cara yang yang bijak. Demikian juga kita. Kalau memang kondisinya sudah nyaman dan memungkinkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka kita harus berdakwah secara terang-terangan. Kul ya. hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani. wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kul hadhi katakanlah ya Muhammad. Katakanlah kepada siapa? Kepada kaum musyrikin. Kepada mad'u, kepada masyarakat. Hadhihi sabili inilah jalanku. Inilah manhajku, inilah dakwahku. Adu'u ilallah, aku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin dan dakwahku di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para sahabatku. Demikianlah Nabi SAW kemudian berdakwah dengan dakwah yang jahriyah, yang nampak. Ya, bahkan kata Nabi SAW, Wa ma ana minal musyrikin dan aku tidak termasuk dari orang-orang berbuat kesyirikan. Nabi SAW barok dari orang-orang berbuat kesyirikan. Oleh karenanya merupakan kesalahan sebagian firqa atau sebagian kelompok yang senantiasa berdakwah secara siriah. Ya. Pada hakikatnya bukan karena kondisi, tapi karena yang mereka bawa. Karena kebatilan yang mereka bawa dan takut kebatilan tersebut terungkap ketahuan dan mereka tidak siap untuk berdialog. Ya. Islam adalah kebenaran dan kebenaran harus ditampakkan dan zaman sekarang sangat mudah untuk menampakkan kebenaran tanpa adanya intimidasi dari dari pihak luar. Oleh karenanya kalau memang kondisi memungkinkan, maka tidak perlu senantiasa kita berdakwah secara uh, secara siriah sebagaimana disalahpahami oleh sebagian kelompok atau atau sebagai sebagian uh, penggerak dakwah. Wallahu taala bisawab ya ikhwani fillah azani ya Allah iyyakum. Eh, mungkin pada kesempatan kali ini ini saja yang bisa anda sampaikan tentang bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara siriah Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara uh, jahriyah, secara terang-terangan. Yang perlu anak ingatkan kembali, lihatlah bagaimana surat Al-Mudathir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk uh, mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan dakwah secara seriah pertama kali dan pada surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan tauhid dan akan akhlak yang mulia. Ya ayuhal mudathir wahai orang yang berselimut kum fa'andhir berdiri tegaklah dan kemudian berilah peringatan wa rabbaka fakabbir dan agungkanlah Rabb engkau wa thiyabaka fatahhir dan bersihkanlah dirimu bersihkanlah pakaianmu rujizah fahjur dan perbuatan dosa itu penyembahan terhadap berhala fahjur tinggalkanlah ini adalah tauhid tinggalkanlah kesyirikan ingatkanlah masyarakat dari kesyirikan wala tamnun tastakfir dan jangan engkau memberi dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Ini akhlak yang mulia. Allah ingatkan kepada Nabi SAW untuk berakhlak mulia di awal kali dakwah. Wali rabbika fasbir dan bersabarlah tatkala berdakwah. Karena Allah ingatkan, wahai Nabi, jika engkau sudah tegak melakukan dakwah menyuruh kepada Islam, pasti engkau akan mendapati gangguan, pasti engkau akan mendapati halangan. Jangan kita bermimpi kalau kita ingin dakwah santai-santai saja. Tidak, Nabi SAW orang yang paling berakhlak mulia, yang paling mengagungkan Robnya, yang paling mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala dan yang paling ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pun mendapat kesulitan dan namun Allah ingatkan agar beliau bersabar. Bagaimana lagi dengan kita ya? Tatkala kita melakukan dakwah kita berusaha sebagaimana Nabi menyuruh kepada tauhid dan berakhlak yang mulia. Namun tidak menjamin kita akan terlepas dari segala kesulitan. Kita akan menghadapi kesulitan dan kesulitan itu pasti akan pasti akan datang. Makanya Allah berfirman wala asri innal insana lafi khusrin illadzina aman wa amilus solihat Watawasau bil haq watawasau bil bis ya Watawasau bil haq sampaikan bahwasanya saling menasihati dalam kebenaran itu dakwah Watawasau bil sabar dan ingat juga saling nasihat menasihati ingat mengingatkan untuk bersabar karena namanya dakwah ya pasti akan eh, menemui kesulitan dan situ butuh dengan kesabaran. Allah taala bisawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullah taala. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan siang hari ini dan seperti biasa ikhwatal Islam untuk selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan siang hari ini kami uh, berikan kesempatan untuk uh, melalui penelpon dan melalui pesan singkat. Tapi untuk selanjutnya Ustaz kami akan angkat uh, pertanyaan yang datang melalui uh, pesan singkat dari Pak Abdullah di Bantar Gebang. Ustadz, apakah diperbolehkan bagi kita untuk menonton uh, sirah nabawiyah yang uh, berusaha di uh, ditampilkan dalam bentuk film? Demikian Ustadz, jazakallah khairan. Uh, <clears throat> tentunya uh, sirah nabawiyah yang ada di film ya, yang tahu saya masih banyak uh, uh, ada artinya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan sirah tersebut bahkan sebagian film yang berkaitan dengan sirah nabawiyah salah dalam masalah akidah oleh karenanya tentunya seorang yang paham tentang akidah tidak mengapa dia untuk melihat film tersebut untuk melihat uh, mengecek kebenaran dan juga mengecek kesalahan yang ada. Nah, tetapi kalau orang tidak paham ya tidak mengerti tentang akidah dan tidak tahu tentang sirah yang benar, kita khawatir uh, akan terjebak dengan sebagian kesalahan yang tersebut tersebut dalam uh, sirah tersebut. Oleh karenanya kalau ada yang paham, hendaknya dia membimbing dan memberitahu dan mentambih mengingatkan akan kesalahan yang ada di uh, sebagian film-film sirah nabawiyah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Naam, jazakallahu khairan atas uh, jawabannya. Kemudian kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat kembali dari Pak Hartono di Jakarta yang bertanya, Ya Ustaz, eh, saya mempunyai teman yang menyatakan bahwasannya pada saat ini adalah merupakan eh, fase dakwah ya, dikarenakan eh, begitu banyak kemungkaran dan belum tegak, belum tegaknya hukum Islam sehingga Eh, perlu kita mencontoh eh, fase uh, Makiyah atau fase Syriah dalam dalam berdakwah kepada masyarakat. Bagaimanakah penjelasan dari hal ini? Apakah di, dibenarkan? Jazakumullahu khairan. Kalau kita lihat ya, dakwah Nabi kalau kita mau bagi menjadi fase Makiyah dan fase Madaniyah, ternyata di dalam fase Makiyah pun Nabi saw berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah Syria cuma selama tiga tahun. Setelahnya hampir tujuh tahun Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, berdakwah terhadap kabilah-kabilahnya, berdakwah terhadap kaum musyrikin. Rasulullah SAW datang ke pasar-pasar mengatakan, Ya kulu la ilaha illallah tuflihun, wahai orang-orang musyrikin, katakanlah la ilaha Allah kalian akan beruntung. Rasulullah SAW tidak sembunyi terus. Hanya tiga tahun saja beliau secara syria. Setelah itu beliau terang-terangan sehingga kita dapati sebagian sahabat disiksa bahkan sebagian sahabiah dibunuh seperti Sumayyah kemudian uh, disiksa seperti Ammar bin Yasir dan uh, eh, Uzib disiksa seperti uh, Bilal bin Abi Rabah ya kenapa karena Nabi saw sudah dakwah secara terang-terangan jadi kalau kita memang ingin menerapkan uh, dakwah fase makiyah ya kita juga harus dakwah terang-terangan sebagaimana dikerjakan oleh Nabi saw oleh karenanya uh, kesalahpahaman yang dipahami oleh sebagian orang menyangka namanya fase makiyah harus sembunyi-sembunyi terus itu tidak benar. Itu tidak benar. Dan Nabi SAW selama di Mekah pun, selama di Mekah pun, uh, ada dakwah jahriyah meskipun masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy dan sama sekali tidak ada penegakan hukum uh, Islam. Apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang yang e, seperti di negara kita semuanya bisa tumbuh kata orang negara kita sangat subur semuanya bisa tumbuh paham kebenaran maupun ke paham kebatilan kalau orang menyuruh kepada kebatilan secara terang-terang kenapa kita sembunyi-sembunyi sampai kapan masyarakat akan tahu akan kebenaran sampai mas kapan masyarakat akan bisa mengenal kebenaran kalau kita sembunyi melulu sementara ahlu syirik ya ahlul batil yang menyuruh kepada penyembah kubur kemudian menyuruh kepada Eh, pengingkaran terhadap Al-Quran, pengingkaran terhadap Sunnah dengan mudah mereka berdakwah dan secara terang-terangan dimanapun mereka berani untuk berdakwah. Kalau kita sembunyi-sembunyi, bagaimana dakwah kita bisa dikenal oleh masyarakat? Oleh karenanya, pemahaman ini adalah pemahaman yang uh, perlu diluruskan. Allah Taala alam bisawab. Nah, jazakumullahu khairan. Nah, jazakumullahu khairan ya Ustaz. Berikutnya kami eh, berikan kesempatan untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada yang akan bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini di 0218236543 untuk pertanyaan melalui telepon dan kami angkat ada penelpon yang sudah masuk kami uh, angkat saja. Halo. Assalamualaikum. Baik. Eh, terputus tampaknya. Nah, kami berikan kesempatan untuk Anda di line telepon 0218236543. Namun eh, sebelumnya kami akan angkat pertanyaan eh, yang datang melalui eh, pesan singkat dari pendengar kita. Ya Ustadz, e, pada saat ini banyak di antara kaum muslimin eh, yang membolehkan e, eh, nasi tanpa musik dalam rangka untuk berdakwah mereka menyebutkan bahwasanya hal ini uh, diperbolehkan agar kaum kaum muslimin ataupun mereka yang belum mengenal Islam bisa uh, mudah untuk ditarik kepada Islam dan uh, dengan demikian uh, mereka akan uh, tertarik dengan uh, ke, uh, keindahan Islam tersebut melalui nasid-nasid yang dilantunkan. Apakah hal ini uh, diperbolehkan Ustaz uh, berdakwah dengan menggunakan uh, nasid-nasid walaupun tanpa musik di sini? Jazakumullahu khairan. Nah, sebelumnya kita tahu bahwasanya hukum asal nasyid ya, hukum asalnya uh, boleh selama tidak sampai atau terlalu sering. Oleh karena para ulama menyebutkan jika nasyid itu melalaikan daripada Al-Qur'an dan melalaikan daripada hadis-hadis Nabi SAW maka hukumnya berubah menjadi hukum yang haram ya. Dan saya ingatkan pula ya sebagai nasyid-nasyid ya meskipun tanpa musik namun dia uh, bernada seperti ada musik ya. Ada sebagian nasyid yang menggunakan musik akapela ya dengan model suara. Ini sebenarnya adalah pengganti musik dan ini hukumnya uh, tidak boleh. Bahkan sebagian nasid-nasid yang saya dapati uh, adalah nyanyian. Nasid-nasid nyanyian disertai dengan musik. Nyanyian disertai dengan musik kemudian uh, musiknya dihilangkan tinggal nyanyiannya. Ini juga nasid-nasid yang pada asalnya adalah nyanyian. kalaupun nasid-nasid yang ada di zaman sahabat dahulu sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Musi Al-Abbad uh, hafizahullah adalah nasyid yang bukan bernada seperti lagu-lagu yang ada sekarang ini ya oleh karenanya saya sangat berharap kepada ikhwas kalian jangan bertawasuk jangan terlalu berlebih-lebihan tentang masalah nasyid ya adapun menjadikan nasyid sebagai sarana dakwah ya memang kita katakan kalau suatu yang hukumnya halal boleh kita gunakan untuk dakwah ya namun akan tapi tatkala nasyid ini memiliki batasan-batasan ya Sulit bagi kita untuk mengatakan bahwasanya boleh dijadikan sarana dakwah karena kebanyakan orang yang mempraktekkan nasyid mereka akan terlalu bebas dalam praktek nasyid tersebut bahkan seperti nyanyian-nyanyian ya yang uh, yang seperti nyanyian lagu-lagu yang ada yang ini kita khawatirkan. Adapun perkataan bahwasanya uh, keindahan Islam berada pada nasyid maka ini tidak pernah dikatakan oleh uh, para ulama bahwasanya indahnya Islam berada pada nasyid-nasyid dan terbukti betapa banyak orang masuk Islam tanpa nasyid. Para sahabat dahulu yang dahulunya mereka musyrikin, menyembah berhala, ya, mereka minum-minum khamar, mereka melakukan kemaksiatan, bahkan di antara mereka berzina. Mereka masuk Islam tanpa nasyid. Tidak dijelaskan dalam satu hadis pun Rasulullah SAW menyampaikan nasyid-nasyid kemudian mereka masuk Islam. Padahal mereka di dalam uh, akhlak yang sangat yang sangat buruk. Ya. Oleh karenanya uh, terlalu banyak orang kenal Islam, terlalu banyak orang kenal uh, yang benar meskipun tanpa tanpa nasyid. Akan tapi kalau nasyid itu disampaikan dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana batasan-batasan disebut oleh para ulama dan tidak terlalu berlebihan maka insya Allah tidak Uh, tidak mengapa dan alhamdulillah sarana dakwah banyak tidak mesti nasyid saja dan terbukti banyak sarana dakwah yang sudah berhasil tanpa adanya nasyid ya. adapun nasyid dijadikan sarana dakwah dan berhasil saya belum lihat belum nampak buktinya secara zahir ya mungkin ada saya tidak tahu namun kebanyakan dakwah yang berhasil tanpa adanya nasyid ya. dakwah yang benar berhasil tanpa adanya nasyid oleh karenanya kalau sudah ada contoh yang berhasil kenapa kita harus mencari contoh yang masih uh, diuji cobakan Allah taala alam bisawab nah jazakallah khairan ustaz dan berikut kami angkat dari penelpon ada Bapak Amri di eh, perjalanan saat ini silakan Pak Amri Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz mohon tanggapannya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada di beberapa supermarket itu menampilkan ada pedang nabi, ada apa busur panah nabi, ada serempak. Itu kira-kira bagaimana Ustadz itu? Mohon tanggapannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz bisa menyimak dengan terus? Insya Allah. Nah, silakan. Uh, kalau seandainya itu benar ya, pertama kebenarannya masih diragukan. Ya kebenarannya masih diragukan. Apakah ada sanatnya, apakah ada jondrongnya, atau hanya sekedar katanya-katanya ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ada riwayatnya, ada sanatnya. Demikian juga pedang Nabi. Kalau orang menyandarkan sesuatu kepada Nabi karena semua hadis, kalau hadis dalam istilah yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi SAW. Apakah akhlak Nabi, apakah baju Nabi, baju Nabi dulu putih, dulu begini, semua diriwayatkan dengan sanat yang sahih. Ya, bagaimana cara jalan Nabi dalam kalau kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah, semuanya tentang apa yang berkaitan dengan Nabi, semua yang disandarkan kepada Nabi yang berkaitan dengan Nabi diriwayatkan dengan sanad dengan riwayat. Kemudian para ulama mengecek sanatnya sahih atau tidak. Nah, itu pertama. Kalau kemudian muncul ada pedang Nabi, misalnya di Indonesia, ada kemudian terampah Nabi, kemudian ada busur Nabi, ya. Tanya dulu dari mana sanatnya? Siapa yang meriwayatkan ini? Juntrungnya ceritanya bagaimana? Kok bisa ada pedang Nabi sampai sekarang ini. Kok kemudian pedangnya pun sampai ke Indonesia? Kok bisa lolos dari orang-orang kota Madinah ya? Saya saja tinggal di Madinah, yang Nabi meninggal di Madinah, yang rumahnya di Madinah saya tidak pernah lihat seperti seperti itu. Ya kalau ada mungkin, mungkin kalau di Madinah mungkin saya katakan di Madinah mungkin ada mungkin saja Nabi SAW tinggal di Madinah dan kemudian hidup juga di Madinah, rumahnya di Madinah. Itu pun harus dipisah dengan sanad. Benarkah ini pedang Nabi? Benarkah ini perampas Nabi? Kemudian setelah itu kalau itu benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa faedah di balik itu? Ya apa faedah di balik itu? Apa? Anak khawatir dijadikan sebagai uh, sarana untuk mencari barokah, saran untuk mengharapkan nasib keberuntungan dan macam-macamnya. Yang ini menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi eh, Wasallam. Ya. Oleh karenanya uh, kebenarannya masih terlalu sangat diragukan. Allah taala alam bisawab. Jazakallah khair atas jawaban Ustadz dan berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali ada Pak Junaidi di Bekasi. Silakan Pak. Ya. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. Ini saya menanya tentang tahlilan Pak. Tahlilan. Ya, eh, mohon pertanyaan Bapak diperjelas Pak dan kami harapkan sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Silakan. Oh, saya mau nanya tentang tahlilan bisa, Pak? Halo? Nah, halo? Ya, saya mau nanya tentang tahlilan, Pak. Nah, silakan Pak, diperjelas silakan. silakan. Saya mau nanya tentang tahlilan. Tahlilan dalam mengadakan ini di tentang kematian, keselamatan gitu Pak. Itu hukumnya apa Pak? Baik, itu saja Bapak. Taib. Nah, terima kasih atas uh, pertanyaan Bapak Junaidi. Jazakallah khairan. Bisa ditangkap dengan jelas Ustaz? Nah, enggak, enggak Ya. Uh, pertanyaan Pak Junaidi tadi, uh, bagaimanakah hukum uh, uh, tahlilan atau acara-acara uh, selamatan yang sejenis di dalam uh, adanya kematian? Demikian Uh, saya sarankan kepada Pak Junaidi ya, ya untuk membaca uh, buku yang ditulis tentang masalah ini. Ya, ada sebuah buku tentang tahlilan yang sangat bagus menurut madhab Syafi'i. Tahlilan menurut madhab Syafi'i. Ya, karena kebanyakan orang tatkala melakukan tahlilan, mereka menyandarkan kepada madhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sendiri ma'ruf. Beliau berpendapat bahwasanya mengirim eh, mengirim apa namanya bacaan Quran itu tidak akan sampai itu pendapat Imam Syafi'i dan madhab yang jelas dari madhab Syafi'i kemudian Ikhwan Fillah Iyakum ya uh, orang yang meninggal itu perlu kita bantu oleh karenanya tatkala Ja'far meninggal radhiyallahu taala anhu Nabi SAW berkata isna ut'aman li ali Ja'far buatkan makanan untuk keluarga Ja'far ya kita yang disuruh membantu mereka berikan makanan kepada mereka Bukan kita datang malah membuat repot terhadap mereka, membuat mereka hanya menyiapkan makanan, bahkan di antara mereka sampai berhutang demi dalam rangka untuk menyediakan makanan kepada para tamu. Ini namanya mereka uh, orang yang uh, meninggal dunia. Harusnya kita datang dan kita beri bantuan, bukan malah kita merepotkan mereka. Kemudian yang jelas perkara ini tahlilan ya. Jelas la ilaha illallah itu dimasyru akan tapi model tahlilan seperti yang dikerjakan di tanah air kita tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dijatuhkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali. Betapa banyak di antara mereka ada yang meninggal. Tidak pernah Ali merayakan uh, mengadakan perayaan kematian Abu Bakar setelah 100 tahun, setelah 100 hari, setelah 30 hari, setelah 7 hari. Tidak ada pernah seperti itu. Kemudian para tabiin, kemudian imam yang empat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i tidak pernah diriwayatkan dari mereka mereka membolehkan ada, mengadakan acara perayaan tahlilan seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Ada hari ketiga, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, kemudian hari keempat puluh, hari ke seratus. Oleh karenanya eh, kita menjalankan ibadah agama model kita kita ikuti sebagaimana agama yang dijalankan oleh para sahabat. Al Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Fama lam yakun yauma idin dinan, falan yakuna falan yakuna yauma Apa yang di zaman Rasulullah SAW bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Ini perkara yang sangat mudah. Kata Imam Malik, kok ada yang sangat penting, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Kalau tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh para sahabat, kenapa yang kita mengerjakannya? Jangan kita spekulasi dalam masalah agama. Dalam masalah dunia silakan berspekulasi. Adapun dalam masalah agama jangan berspekulasi. Kita lakukan yang jelas-jelas saja kata Nabi SAW. Da yuribuk ila ma yuribuk. Tinggalkan perkara yang ragu dan kerjakan yang tidak diragukan. Ya. Masih banyak amalan-amalan sunnah yang jelas-jelas diajarkan oleh Nabi dan dijalankan oleh para sahabat. Adapun amalan yang tidak jelas dan tidak dikerjakan oleh para sahabat, ngapain kita melakukannya? Di antaranya masalah tahlilan. Allah taala alam bisawab. Khairan atas jawaban yang Ustadz sampaikan. Mohon maaf untuk uh, pendengar yang uh, menyimak acara siang hari ini karena tadi beberapa kali ada pemutusan listrik sehingga uh, tadi sempat terputus beberapa kali. Namun alhamdulillah sudah normal kembali dan ada Ibu Emma di Jakarta yang sudah masuk melalui telepon kita. Kami persilakan. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau menanyakan eh, ini Pak ada suatu buku yaitu Jawahal Jawahirul Quran Quran ini karangan dari Imam Al Ghazali ini bisa nggak sebagai referensi Pak ya seperti permata ayat-ayat suci karena saya juga hmm. eh, apa, eh, diberikan oleh teman-teman saya eh, masih ragu untuk ininya untuk membacanya gitu itu kok bisa eh, dijadikan referensi Pak? Terima kasih Ibu, jazakillah khairan. Hmm. uh, bisa mendengar dengan jelas Ustaz? Iya uh, Ustaz. Iya halo. Uh, mengenai pertanyaan Ibu nah. tentang kitab Jawahirul Quran, terus terang saya tidak tahu kitab tersebut ya. Akan tapi hendaknya Ibu bertanya kepada para asatidah yang ada ya. Tanya kepada Ustadz Yazid, kepada Ustadz Hakim, Ustaz Badrul Salam, tanya kepada mereka tentang kitab tersebut ya. Karena memang Al-Ghazali sendiri ya rahimahullah memiliki banyak kesalahan, bahkan dalam masalah akidah dan kesalahannya sangat fatal, terutama dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya bahkan sampai di Andalus kalau tidak salah pernah diperintahkan untuk dibakar kitab Ihya Ulumuddin ini. Namun sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau memiliki kebaikan dan beliau juga memiliki kesalahan-kesalahan yang fatal. Bagi orang penuntut ilmu yang ngerti akan akidah yang benar, tentunya tidak jadi masalah untuk membaca buku-buku Al-Ghazali. Akan tetapi yang tidak memiliki landasan yang kuat ya maka saya sangat uh, uh, khawatir kalau dia membaca buku-buku Imam Ghazali terutama yang berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan zuhud ya karena bisa jadi salah salah paham tentang perkataan Al Ghazali ya. namun bagi yang sudah paham tentang akidah uh, dengan memiliki landasan yang kuat maka tidak mengapa dia membaca buku-buku uh, Al Ghazali adapun buku Jawahirul Quran secara zatnya sendiri saya tidak tahu dan bisa ditanyakan kepada para ustadz tadi yang saya sebutkan Allah taala alam bisawab. Nah, kemudian kami angkat pertanyaan tapanya ini pertanyaan terakhir saja di siang hari ini dari Umu Ahmad di Bekasi. Silakan Ibu. Halo. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bu. Saya mau tanya Ustaz, ya kan ada hadis Nabi yang mengatakan bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melakukan bacaan Al-Qur'an. Itu yang dimaksud melakukan seperti apa? Terus yang pertanyaan saya, uh, saya suka membaca Al-Quran tapi belum pandai melakukannya. Terus Eh, seperti kori-kori di Radio Roja. Terus bagaimana hukumnya? Apa termasuk dalam hadis Nabi tersebut, Ustaz? Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. <clears throat> Maksudnya melakukan Al-Qur'an itu Al-Qur'an dibaca dengan uh, bernada ya. Dengan bernada sebagaimana ibu-ibu dengar dari kori-kori tersebut dan diusahakan seperti itu. Akan tapi ya karena Al-Qur'an ingin didengar di, diucapkan dilantunkan dengan lantunan yang indah Nah, kata tadi bagi, siapa yang tidak mampu, ya suaranya fals terus misalnya, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak akan membebani dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Bagi siapa yang suaranya datar toh, atau suaranya sumbang toh, ya tidak jadi masalah yang penting dia baca baca Quran ya. Namun Rasulullah SAW menganjurkan seorang baca Quran dengan suara yang yang uh, indah apalagi jika posisinya sebagai imam yang karena Eh, secara jelas bahwasanya indahnya lantunan Al-Qur'an juga membantu kehusyuan para makmum ya. Oleh karenanya eh, sangat dianjurkan seorang baca Al-Qur'an dengan lantunan yang indah namun tidak boleh terlalu takalluf ya karena suatu yang takalluf yang di berlebih-lebihan tidak disukai dalam syariat ya. Kalau sampai ada yang nyanyiannya seperti sudah seperti sebuah lagu, tentunya ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi SAW baca Al-Quran dengan uh, nada, demikian juga para sahabat dengan nada, namun tidak berlebih-lebihan sampai pada tingkatan seperti sebuah uh, nyanyian. Karena terus terang ya, saya pernah sholat di belakang seorang yang dia uh, baca Al-Quran dengan lagu dangdut, subhanallah ya. Dia baca Al-Quran dengan nada nada lagu dangdut yang lagu itu saya tahu ini orang lagi nyanyi apalagi baca Quran ini ya suatu ber, berlebih-lebihan ya. Nah. Bahkan ada orang saya pernah juga salat di belakang seorang sampai dia lupa uh, dia mengira al ayat Al-Qur'an belum selesai. Kenapa? Karena dia tatkala baca Al-Qur'an dia ini jadi imam, dia pakai sebuah lagu dangdut dan lagu dangdutnya itu belum selesai. Ya, ternyata ayat yang dia baca sudah selesai. Dia menyangka masih ada ayat yang kurang. Kenapa? Karena nadanya masih naik terus ya, masih ref ceritanya belum belum penutupan ya. Kalau seperti ini sudah tidak uh, diperbolehkan karena dimaksud dengan lagu di situ adalah nada bukan sampai pada tingkatan nyanyian yang berlebihan dan semua yang berlebihan tidak disukai dalam syariat Islam. Allah taala bisawab. Demikian nah. saja para pendengar Radio Raja uh, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mana mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.